Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim A'udhu billahi minasyaitanir rajim Aqimis salah Lidulukis samsi ila ghasakil layli wa qur'an al-fajr Inna qur'an al-fajri kana masyhuda Wa minal layli fatahajjad bihi nafilatal lak Surat Al-Isra itu tentang tahajud Asa ayyab asa rabbuka maqamam mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultana nasira qul ja'al haqq wa jahaqal batil inna batila kana jahuqa kalau judulnya bermanja dengan Allah saya kasihan bowo aku pengen manja lagi pengen dimanja Pengen berduaan dengan dirimu Iqbal. yang Allah duaan malah yang si Iqbal. Harusnya namanya Iqbal ya, resiko. nyangis gitu nak kita usum nak Jadi pain atau habun. Sok apapun masalahnya rek dibawa ke mana. Tapi akan lelah ketika tidak dibawa ke Allah. Setiap kita punya aurat, setiap kita punya salah, setiap kita punya hilap. Sepakat ya? Kenapa kita dianggap hebat dan seperti hebat? Allah saja yang menutupi aurat kita. Maka ada rindu nggak ke Allah? Pernah nggak bikin satu redaksi doa? Ya Allah, manjakan aku. Ya Allah, peluk aku. Ya Allah, izinkan aku merindukanmu. Sok ame pohon nyarian status ayo sok. Pernah nggak romantis sama Allah gitu loh? Allah tuh sang maha romantis, makanya Allah tuh pencemburu, punya karakter pencemburu. Kenapa ibu-ibu suaminya dipalingkan ke hati yang lain? Jangan salahkan pelakor. Pelakor tuh nggak apa-apa selama nggak ketemu. Lu jadi apa-apa, mamun kanyawan. Ya, bu itu teh cara Allah supaya ibu dekat dengannya. Karena suami ibu bukan Tuhan. Ya Allah manjakan aku. Selama ini kita nyembah suami, nyembah anak, nyembah harta, nyembah pekerjaan atau ubah 240 eh atau ubah ayat 24 surat 9. Kul abah abaukum, katakanlah apabila bapak-bapakmu, istri-istrimu bagi yang istrinya dua. Ya. Dai boga istri hiji macam boga istri karek iswan, ya. Kalau dua istu, kalau tiga baru istri. Katakanlah apabila eh tingali ayatna geranya merawa Quran teu bising bajarkeun heureuy sok baca katakanlah apabila bapak-bapamu istri-istrimu anak-anakmu pekerjaanmu perdaganganmu bisnismu komunitasmu ada delapan poin di sana kendaraanmu rumahmu lebih engkau cintai daripada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri di ujung ayatnya tunggu apa yang kamu rasa itu tidak akan tenang hidupmu. Jadi ketika tenang tuh butuh bermanja-manja dengan Allah. Maka ketika sudah tidak tenang, out of the zone, Berkholwat. Kalau Rasul punya tahanus. Tahu tahanus? Mengasingkan diri. Ada kalanya kita harus sendiri. Menyendiri. Nyumput. Mareman sosial media. Cicing. Sorangan. Mengubur diri, mengubur keinginan. Tapi orang mau osok kayak gitu. statusnya lah. Jangan ganggu ya, aku lagi sendiri makanya lokasinya disusul itu selesai urusan terus statusmu menyebabkan amamu jadi hangus Rasulullah itu sudah suka bertahanus dia mengasingkan diri berholwat bermanja-manja dengan Allah itu penting karena Allah itu kalau sudah memeluk menenangkan lembut tenang tapi ini aurat sebenarnya saya dulu kan ditahan dua bulan di polsek. Oh, di kegiatan kecuali sholat, dikir, ngaji, mandi. Haram pang awak teh. Ya walaupun pas keluar ruas tuh wawuh jeng banget sorangan. Karena kan kumis panjang, janggot panjangnya, buuk panjang. Ya, Us. Pas dikurun kasep bisa. Jadi mun yang kasep antepkeun lah cina goreng. Nyasing istiqomah di no goreng lah. Kayak pas di bersihan teh goreng pisang. Di kegiatan saya cuma sholat, sholat. Pas saya harus pindah ke kebon waru waktu itu. Pi pindah, Pi. Siapa? Dua hela, Pak. Ada fenomena aneh. Jadi ketika saya sujud terakhir, di duha saya karena mau dipindahkan blok gitu. Dari saya pores ke Rutan itu ayah saya sih sehingga ditajong tarik tapi nggak geplos terus orang teh asa hiber harampang gitu wajar selama dua bulan di Polres saya berkegiatannya cuma dengan Allah aja berholwat dan saya pengen itu hari ini susahnya luar biasa karena diri saya kotor mata tidak terjaga lagi di penjara makan ngobrol aja tembok <laughs> estilu sulasirin seorang sorangan bener majalah nanti majalah dinding teh ungkapan jadi haram maka perlu berholwat mokswat tahanus namanya teh ujlah ada di atas hijrah itu ujlah menyepi menyepi entong bareng epi nanti nanti sepi deh ya nah, ada ayatnya akimus sholata dulu kisamsi kamu bangun di sepertiga malam menyerang matahari apa surup tenon subuh menjelang subuh liduluki samsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr karena di waktu itu waktu yang disaksikan ada dua waktu yang memiliki keutamaan dalam sebuah hadis muttafaqun alaih bukhari muslim hati-hati dengan waktu asar hati-hati dengan waktu subuh ingin masuk surga ngomong yaho daek initna ayuna Cilepeng. Yang ke surga ini initna cik atu mikil. Ada Man sholla bardain kata Nabi, barang siapa yang melakukan salat yang dingin dakhalal jannah, dia masuk surga. Dibuka tafsir hadisna, naon sih doa doa salat yang dingin teh? Salat subuh dan salat asar. Hafidu ala salati was salawatil wusta wa kumulillahi qanitin jagalah dua salat pertengahan pertengahan bagi waktu siang dan malam adalah subuh pertengahan waktu siang dan malam adalah asar di mana di dua waktu ini berkumpul yastami'una malaikatun berkumpul dua kelompok besar malaikat malaikat apa ustaz malaikat penjaga siang dan penjaga malam yang mencatat catatan amal manusia. Keutamaannya, jadi sholat asar tepat waktu berjamaah di catatan amal yang akan dilaporkan di hari itu, karena Allah di hadis itu bertanya, ini hadis kunci, Kaifataroknahum ibadi, cek nurek balik tugas berang, malaikat nurek ganti sip, ditanya ku Allah, kenaon tas si Epi ditinggalkan teh, kaifa ibadi, wahai para malaikatku, sedang apa kau tinggalkan hambaku? Mereka menjawab, Taroknahum wahum yusollun. Aku pergi, dia sedang sholat. Lamun urang naker, sholat. Lamun ker mengbal, taroknahum wahum mengbalun. mungkin lalajo sinetron, wahum sinetron Wahum hangotun, ker hangout. Hati-hati maka afdalul Akmal as-salatu fi awali waktiha. Bermanja dengan Allah salah satu polanya adalah tepat waktu dalam melaksanakan sholat. Sebaik-baiknya amal adalah sholat tepat waktu. Terlebih asar. Jadi pas malaikat pulang dan malaikat datang, laporan awalnya, saya datang ke sholat, saya pergi ke sholat. Dua kelompok malaikat ini melaporkannya sedang sholat. Stimulus lagi man berdain bardain dakhalal jannah. Berang siapa yang melaksanakan dua solat yang dingin dia masuk surga. Hanya dengan dua solat itu saja. Yes, berarti kan dua waktu terkudu lima waktu lain gitu. Lain gitu. Ada pembanding, absus salam, tebarkan salam, muat imut toam bersedekah dengan makanan, wasilul arham, bersilaturahmi lah kalian, wasallu bilaili wan nasunyam, tahajudlah di malam hari ketika orang tibra sare nyegrek kerek urang sholat itu menjadi jalan tadhulul jannata bisalam kau masuk surga ke dalam surga dengan selamat ayeuna urang hayang ah asup surga Rasul kasih stimulus tah dua sholat asar dan maghrib eh asar dan su subuh ayo orang mati balik subuh kaberangan asar kaburitan ditanya nah bray subuh mana mah keberangan asar kaburitan ngeunahun teh jawabannya teh peperihun subuh keberangan asar-asar atau kaburitan cilepeng teh pisan ini pola bermanja-manja dengan Allah empat waktu berjamaah lalu di ayat yang tadi surat 17 surat Al-Isra ayat 78 76 gitulah Akimus sholah. Akimis sholah dirikan sholat lidulu kisamsi. Kalau cinta setengah mati sering saya katakan tikung di sepertiga malam. Jangan kejar akunya, rental namaku. Diskusikan dengan Robmu di sepertiga malammu tentang aku. Nanti aku yang Allah oyagan hatiku buatmu. Eh kantong baru jelema. Lauk. Kuwirid banyak urusannya beres. Ayah lauk lelempangan di TSB diharap leneangan daharin. nah balong Allah Allah Allah Allah Allah saya kemarin ke Makassar wisata laut kayak di Bunaken lah lucu lauk ternyata orang abus ka langsung saat langsung set nu ngajarin ngajareut epi. lauk lebay ya lauk mah Allah Allah Allah Allah Allah bala-bala lagi dialungkeun tah Ngajilong mana cengek cenah Artinya rizkinya diatur, didatangkan langsung dari sisinya. Maka di ayat-ayat tahajud tentang itu, Rabbi adhilni mudhalla sidqi wa akhrizni mukhraja sidqi. Allah masukkan, Allah keluarkan dengan cara yang benar. Ingin keluar dari masalah? Keluarkan waktumu, mengeluarkan diri dalam tidurmu. Ke Allah keluar karena sajadah. Bermanja dengan A kukuyupukan sajadah ya Allah capek lelah ya Allah kiwai rup teh kalau Jin kan saya bercerita kalau tadi saya masalah penjara beda ai contoh mah ulah tinu jauh saya teh pernah cerai 4 tahun yang si Ani teh karena kasus per kasus ya tidak ada yang steril dari dosa cerai tekuatin lambaikan tangan da uji nyali jeung urang aku mundur ah tekuat ya so yuk tahan hela jeng batur bising salah hirup jeng urang saya tangani kasusnya pasang badan aja miape budak weh anak saya baru dua Syakila sama si Jakira eh si Syakila sama si Najwa cuk bawa nikah lagi lah beliau perih hatunya kernya ah jak pisah terus kawin yang nulain sakit Superman yang nutup diberek kasus gitu mah untuk boga agama bunuh diri bakasus orang aja bakudu ditahan ya, sudahlah itu cara Allah nggak betrik si Epi baong teing tak nu dipikanya ahna dipisah-pisah ke Allah cemburu apa yang saya lakukan saya jalani kasus itu dengan kebesaran jiwa motivasi si mamah dewe mamah segalanya teh Sokku mamah doakan Epi sing bisa sing kuat kenwe can para hamun kita cerai, cerai. Anak saya dibawa. Saya ditahan tiga bulan aja. Kan pulang jadi ya nggak punya apa-apa. Kecuali Allah aja. Mau ketemu anak nggak punya duit. Istri sudah nikah sama yang lain. Bayangkan kalau ini yang mengalaminya kalian. Hanya mengasingkan diri. Kemana? Lompatnya. Dina amparan saja ada. Nah sajadah ceri. Ya Allah ingat ke budak duit teboga pemajikan yang dikawin batur. Ampun ya Allah. Tekuat gagar apakan mun hayam mah eh aslina ayana nyaritakeunna biasa-biasa baheula mah da ngalami atuh Allah dengar nggak teriakan saya waktu itu empat tahun loh saya menduda nyesel ya ketemunya nggak waktu itu ya Oh, dah cangkir atau hari tahu. Gogol lepakan. Ya Allah, inget kabudak budak duit boga itu karagok la ta'khuduhu sinatu wala naum. Ponten ya. Di atahiyat terakhir, sujud terakhir, atahiyat terkuat sujudi. Ternyata jarak terdekat Rob dengan hambanya itu ketika sujud. Apa yang terjadi? Di duha terakhir saya waktu itu, menangis basuhlah sajadah. Salam ke kanan, Assalamualaikum. Ada dua anak saya, sakila jeng sinajua jeng Indungna. demi Allah wani diriungkan sok geruan si teh Anina Assalamualaikum warahmatullahi ayah temu reading kumah ya Allah engkau maha mendengar digabruk teh budak dun dua da indung nama selain sasa ayah teh kangen kalian pengen ke Garut nggak punya duit cari rik budak teh ayah mau gini terus muncak bahasa ini mah itu wae Nak kita berdoa yuk, nak sholat yuk. Warudu budak teh kelalu lucu-lucuna lah. Kita kesedeki sinajwage. Wudu, wudu, wudu. Berdoa yuk. Ya Allah, kumpulkan lagi ayah dan mama. Indungna cerik, beda ngeska ikat kuno lain. Tapi doa orang doa anak untuk orang tua wujud. Singkat cerita, Teh Ani mau ke Taiwan waktu itu. Budak PHP kan nggak bapaknya doakan ya. Kamu teh kan jadi seseorang yang lain. Kamu mestinya melayani suami nggak ada masalah lain ngapa budak ini karena anak terjadi interaksi kamu tega nih kalian budak kamu tega ninggalin anak ke negeri orang terus aku sebagai ayahnya terido mau kamu mere jajan bla bla bla bla saya tahu Taiwan besok besok saya ke Taiwan ada apa bu halo akhirnya takdir Allah nggak jadi pergi Tani kembali ke Garut ke suaminya anak sama saya otomatis terjadi interaksi lagi dong itu efek sih efek bermanja dengan Allah. Tiap malam selama saya dengan anak saya tahajud tuh anak dibuat tahajud. Yuk doain yuk. Mama bahagia, ayah bahagia. Ternyata suaminya soleh pisan. Baralik deh, karunya budak. Ada konflik nggak? Ketika Allah yang turun tangan, kenapa Allah turun tangan? Kita angkat tangan. Kau angkat tangan, Allah turun tangan. Bermanja-manjalah dengan Allah. Siapa yang menyelesaikan masalah kita? Kita yang nggak pernah serius menyelesaikan masalah dengan Allah. Didatangkan saya tunggu masa idahnya habis dan saya kembali singkat cerita sama dia dan punya anak dua lagi. Nggak ada cek barudak KB cek sadunya teu mungkin Epi balik deh nggak jadi milik orang lain. Bagi Allah nggak ada yang nggak mungkin. Kuncinya satu, bermanja dengan Allah. Maka cintakan rasa cintamu kepadaku, nanti aku cintakan apa yang kau cintai sebelum kau mencintaiku utuh. Aku cintakan kepadamu karena kau sudah kembali kepadaku utuh. Ia karena budu wa iya kanas ta'in. Akimis dulu kisam kisamsi ila sakin laili wa Qur'an al-fajr. Aku menyaksikan curahan hambaku kepadaku di sepertiga malamku. Aku turun ke langit bumi. Kau berwudu, kau bersolek untukku hambaku. Karena wudu perintahku, maka berwudulah. Karena doa setelah berwudu Allah dengar. Orang yang bermanja dengan Allah selalu punya wudu. Lalu kita menghadap kita kiblat, mustaqbalal kiblat. Allah lebih lebar senyumnya. Serius kau menghampiriku hambaku? Terbukti dengan Allahu Akbar. Kau angkat tangan, aku turun tangan. Lalu kita ruku. Aku tahu hambaku kau lelah sampai kau tergopoh-gopoh mendatangiku. Simbol rukumu. Tahan kejatuhanmu. Kan mau leles, capek, nanjak Naguan anu, eh. Mungkin ngoprot ge ditahan tak Allah labuna Hup. ketika kita capek lelah tidak terjawab terpuruk kepruk sujud siapa yang mengelus punggung kita Rabbi li alam nasrah laka Kenapa kau jarang menghampiriku hambaku? Aku selalu menunggumu di sepertiga malamku. Untuk mengijabah siapa yang meminta kepadaku. Untuk mengampuni siapapun yang berdosa. Banyak apapun dosanya. Jika indung nunggu sepan budak. Selama tak ketemu balik ke imah di mana wae kasep gelis diusapan ku emak. Long kama rabbayani sogiro. Seperti Allah saja ibu itu. Lalu duduk di antara dua sujud, Allah tersenyum kepada kita. Kau benar-benar mengakui aku sebagai Robmu hambaku. Jika sujud lagi, Allah berbisik lembut ke telinga kita. I love you hambaku. Kemana saja kamu, aku mencintaimu, tapi aku bertepuk sebelah tangan ketika aku mencintaimu hambaku. Kau tidak pernah bermanja-manja denganku, kamu lebih berbanya-banya dengan Siti Badriah. Kamu sok cantik. Inallah jamil yuhibbul ya jamal. Allah tuh cantik. Kau ingin cantik, dekati yang maha cantik. I love you hambaku, aku cinta padamu hambaku. Ketika kita selesai dan menyelesaikan salat kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah proklamasi, Hei hambaku, kau bersalam untukku. Maka salam dalam salat itu tidak harus dijawab oleh makmum. Ya tuh makmum lebay. Pas imam salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Eko. Eta salam ke Allah. Ya. Allah menyatakan, Siapa yang mengusikmu? Aku yang mengusiknya. Allahumma antas salam wa salam. Maka bermanjalah dengan Allah. Latif. Saya ke di Tanya. haram pak. Ketika saya ingat ke anak tidak punya uang bukan uang yang menenangkan itu sakinah ta'alal kulubil mukminin hangzala sakinah Allah yang mendatangkan tiba-tiba cingogo tekadengi suara ojegna jo ayah bagi kirim. Saya hampir tidak percaya, tapi saya yakin Allah nggak tidur. Dijawab semuanya. Yang paling ekstrim, api menjadi dingin bagi Ibrahim. Laut terbelah bagi Musa. Ayub kembali utuh. Yunus dimuntahkan ikan paus. Kita hanya ingin keluar dari zona kejombloan. <laughs> Hah, gampangan pisah. Seseh banget. Wudu. Sikat. Mikil. Rekituae. Coba mencari cinta 30 hari ini tanggal seberapa Nah, ke peting hudang bismillah. Pareman handphone sebulan bercinta dengan Allah, bermanja-manja dengan Allah, berhanimun dengan Allah. Kalau dalam istilah suluk tasawuf itu mokswa. Urusannya sama Allah aja udah. Sok puasa gerak. Rata-rata tekuat gara-gara muka grup WA <laughs> rame jadi balik doi. Eh aslinya saya buktikan itu yang sejarah ini teh anu telat menang jodoh dengan dengan tema bermanja dengan Allah seperti ini waktu saya masih di zaman alatif dulu saya berduha obat berduka mah dongeng nu tadi saya cek batur mungkin saya kembali sama istri saya tapi cek Allah mungkin lamani lima aqtaita wala tia lima mana wala yanfa'un daljad min kaljad kalau Allah sudah memberi siapa yang mau menghalangi kalau Allah belum berkehendak siapa yang mau memaksa kedekatan Allahnya biarkan Allah yang membuka mengeluarkan memasukkan mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'ali min ladunka sultana nasira lalu Allah mendatangkan langsung pertolongan dari sisinya Datuk hati laut jadi belah tuh api menjadi dingin coba kitanya memantaskan diri enggak dipeluk oleh Allah jaga wudu, sholat tepat waktu dongengkeun ieu di alatif rada tertarik merendang kesel ku kejombloannya datanglah ke, ke Baitu Syukur saya masih di Jumbrung dulu. Sad, nomornya mau kantong, ngilu itikap, Sad, nandalin Ramadan, abayewe. Ah, tertarik ku tema Ustad dulu temanya get married. Tangan di Youtube get married di alat bab jodoh. Ini berduha. Non, cuti seberapa hari, minggu nyasok we. Berholwat teh. Tapi ritualnya duha, tahajud, tilawah, kiroah, tiap tadi. Bercinta dengan Allah wudhu batal wudhu di Quran makan asup di ke masjid sesapu masjid terus we eh, di rumah Allah gitu selama seminggu nah ya, jelema aya kekhawatiran tad ieu ya, teh waktu geus rek beak tapi can ayah sinyal-sinyal Eh makanan orang XL simpati cuma lain tad can ayah kelemeng-kelemeng jawaban doa sabar atum di rusuh cunang teh dangisingnya singgih saeutik detik sok sok sok kedua kedua hari demi hari terus bergulir semakin mendekat ke titik akhirnya san tamatkan atau kareknya seberapa poe kena poe eh, final berarti pentingnya tunggu dah Allah mata rasare yakin yakin isuk rek cuti beak san gus beberes baju tak ada jawaban wae Allah mata rawadul bro kemana ya nak ya geus lah da geus ikhtiar tawakal we ka Allah Yakin bakal ayah jawaban? Yakin. Namun yakin aman. Beres ngomong gitu ke tuh kewawak kegel anjing bikang. Tah jawaban curang. Jodoh tah. Sustan tega manya orang ngajodoh jeng anjing cenah. Proses. Aina suku getihan bawa ke rumah sakit. Bawa ke ojek ke rumah sakit digantung Tanya aku suster nanti geleyeng, pakai baju bodasnya. Kan suster mah bara rodas nak, Se, ah kenapa? Ya boga ustad cilepeng. Seanangan jodoh bermanja-manja dengan Allah tujuh hari duha tahajud tilawah jawabannya juga kia bukan al-baqarah antak rohu saya wa apa lakum yang kau rasa tidak enak bisa jadi etate kebaikan makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Allah punya rencana, kamu punya rencana, tapi sebaik-baik rencana rencana siapa? kurang nges berencana dengan Allah, Allah punya rencana lain dengan awewe. Kegel aku anjing bikang, dah bikang ge awewe atuh. Berarti eta jawabannya ngamanena daek jeung anjing. Enak kan kan rumah sakit, proses, latif, lembut Allah mah. Kunaon boga ustaz cileupeung naon nangan jodoh kadon digeget anjing. A, kalau saya merasa sendiri, kadang di situ aku merasa alone. Saya juga sendiri, A. ini jawabannya tuh di rumah sakit si suster eta. Nah, mentak isukan tara haju darah ruha. Menawa jawaban suku bikin ke anjing. Sugan munang suster. Plagiat. Beda nasib batu. Di orang mah plagiat eta ikhlas jelema bener-bener make cara Allah niat karena Allah make cara Allah nyakuma Allah we jawabanna mah tapi kayaknya rumah tangga boga anak boga imah berkah karena make cara Allah bermanja dengan Allah aya di tukang beca hayang umroh make cara Allah bermanja dengan Allah sedekah padahal duit sedekah mang hayang umroh hayang jang ustad bisa nabung tuh ah nabung di mana sepuluh lima puluh ribu can jajan budak can beas bisa mang memang menang sepuluh lima puluh ribu lebihan jamna tanul jam eta lewi tabungkan ke nutupan sapoe ke mang sedekah itu tetap resiko ka imah mah lima puluh ribu tapi sapoe eta bisa pakai gawe karena karena gratiskan penumpang nurek init kamana wae itu pun sedekah kamu poe jumah mah mang cobaan we jajal tuh Allah Ustaz Yusuf Mansur kan gitu ngomong Tad, Nah, aneh usaha gerobak nih. Tapi kagak maju-maju. Udah sekian tahun Ustaz, aneh usaha tapi kagak maju-maju. Gerobak lu gembos. Sedekain tuh gerobak. Alhamdulillah. Pas gerobak nanti sedekahkan pengidai. Gimana hasil sedekah lu tong? Alhamdulillah Ustaz, istri aneh minta cerai anek aneh putih sekolah kela tong rusuhan ya dijalankan nama entis orang lodaya teh tiap jumaah nu naik beca mangtis tong bayar lain mang tebutuh duit lain mang sombong mang aun ge eraeun ku mang mah miskin sombong lain tebutuh duit ah komitmen we hayang umroh ieu ikhtiarna bermanja dengan Allah dengan keyakinan terhadap perintah Allah sedekah. Satu ketika diri pun berpihak. Ayah dokter tiba-tiba kempes mobilnya harapun pangkalan beca si Mang Eta. Otomatis dong minta tolong gak sih? Mang anterkan abdi badai operasi gawat darurat antarkan. Eh dokter lo duit merete telum-telum seratus ribu pada deket cep sandak we entong sombong pisan. Kau kurang mang 200 ribu entong. Hmm, Encep badai ngoperasi canak pe abuskan di kana kantongna. Yang geus lieur ngoperasi lah tapi loading dir tukang beca tadi naon maksudna manehna nepi sang isuk-isuk coba poe nganter ke urang ka rumah sakit. Dites deui tiap poe Jumaah kitu we ya, anger konsisten. Sampai investigasi si dokter itu. Kemana si Mang nu si biasa mangka di deui mana? Tuh di gang cenah ngontrak segede kieu anakna tilu pemajikanna hiji mah mungkin pemajikanna tilu mah ya imana bocor begitu teu kaharti cek dokter teh aing mah ngajago dibere duit ongkos beda tibatur teu ditarima sanes kitu cep Mang teh gaduh nadar, saya punya nadar, ingin umroh, tapi kalau nabung nggak mungkin. Segan we ku ikhtiar cara Allah, bermanja dengan Allah, dengan itu syariatnya. Saya teh dapat jawaban dari Allah. Hang yang umroh tahu umroh kami anak pemajikan bawa haji sekalian dua tahun tapi nah, tiap hari Jumat ngegratiskan penumpang nah. semenjak cerita ini saya terangkan di pengajian-pengajian KB Marili Beca rek jaradi mangtis telat atuh kaburu mules bitis sholat salat dulu kisam si nges hudang peting dak temake kuota cuman berat ya. Kamu ayeuna aya pila dunia poho piala akhirat. Sok lala jawab lama finishing ku tahajud. Hudang urang teh loba dosa mun geus kokotoran ibak di, Sugan mautna ker sholat lain keur kokotoranana. Bangun malam, bangun malam, bangun malam. Itu amalan para nabi sepertiga malam Lalu berdoa wa rabbi adilni mudkhala nanti Allah perlihatkan benar dari sisinya pertolongan langsung yang Allah datangkan dari sisi doa nanti Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tiba'ah warinal batila batila warzuqna tina maka bikin redaksi doanya ya Allah peluk aku ya Allah izinkan aku merindukanmu ya Allah aku ingin bermanja denganmu diusapan hasbunallah wa ni'mal wakilkan kepadaku seluruhnya hambaku aku yang menyelesaikan urusanmu orang garedeh hulu matak tak asup helm ah tuku aing mah angere teu beres dibetri ku Allah kajagos ya bebe jaka Allah selesai urusan yakin hasbunallah wa ni'mal ni'mal maula wa ni'mal bermanja dengan Allah sok gitu supaya lebih berkembang pengalaman pribadinya diungkap diangkat ada pernyataan ada pertanyaan ada pengamalan ada pengalaman ada pengamalan mana MC MC weh gawe gawe ya saatnya tanya jawab MC grogi tat ya uh, buat ihwafilah sekarang uh, bisa langsung tanya jawab uh, eh, tat kita buka pertanyaan berapa tat tiga aja tat Tiga ya. Tapi sebelumnya juga Oke, dua doa Ikhwan, dua Ahwat dan kepada teman-teman juga Ikhwafila yang ingin beramal soleh memberikan infak terbaiknya silakan para teman-teman yang akan memberi kesempatan untuk infak terbaik silakan bergerak Alhamdulillah ayo sekarang kira-kira siapa yang ingin bertanya Tat, the power emak-emak ngacung wah eh, tat. <laughs> yang deket aja. Teriak ya. Iya, Tat nggak apa-apa Tat. The power mak-mak lagi Tat. Tepuk pamuka. <laughs> Dengan siapa uh, Mbak? Kita dari mana? Dari jodoh, Garut, dari Garut. Seru Tat ya? <laughs> Masya Allah. Mbak Vita dari Majalaya belum move on ya? Oke, okay. satu-satu kita langsung jawab, Oke, okay, kita lihat dari Mbak Vita. Uh, kalau belum bisa move on dari uh, suami bagaimana caranya, Tat? Belum bisa Mo move on dari suami? Suami. Oh, nambah lagi, Tat. Dari mantan suami. Oh, yang belum bisa move on yeah. dari mantan. Kemarin saya beberapa hari yang lalu sempat upload masalah mantan ya. Mantan teh lo bapisan istilah ke mantan teh. Kalau memang tidak berkemampuan untuk move on ya balik dewe. Ikhlaskan dong nges-nges mah. Nyabai weh. Berarti ibu nu bermasalah. Terus ada apa dengan masalah? Ya ibu pengen balikan lagi. Emang Agustusan silih rebut? Rek kawin, rek main rebutan ya teh. Sekali ewang, sekali ewang. Sok nang ngajleng lah kan dia. Sok, apalagi ima curhat lain nanya. Dosa naona ah, ibu? Si bapak dosa munjina. Ulah direbut berdamai. Sultan kita sabar ya, ewang gitu So, mun perlu bantuan ke abi nu ngomong kasih bapana Ya, sing solehnya tuh jadi mun naon hikmahna jadi awewe mah kudu dicontohan sok we kawin heula tungtungna kan yang balik deui nuhun bu inspirasi sok yang lain nuhun eh, bu Fia ya, silakan ya, sekarang kita ke Ihwan Coba Kang, kacamata Kang. Dengan siapa? Berdiri Kang. Salam warahmatullahi Kasih mic Saya Rangga dari Antapani. E, mau tanya Pak bagaimana kiat kita cara mendekat dengan orang tua? Gitu ya dengan orang tua gitu, saya dengan orang tua. Karena mungkin bukan saya saja gitu yang kurang dekat dengan orang tua gitu. Eh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Seberapa jauh dengan orang tuanya? Jarang ketemu. Gampang dah mendekati orang tua mah. Si bapak kenaon kermoyan deketan. Eh? Pak, cager pak. Eh aslina saya. Nu sederhana weh lah Kenapa kita jadi jauh jarak dengan orang tua? Karena kurang dibangun komunikasi puk sebelah tangan orang tua gue ingin sebenarnya dekat dengan anaknya. Cuman kita yang sudah sok-sokan punya komunitas sendiri. Gak mau diganggu dengan dunia kita yang baru. Gak boleh. Sempetin bermanja-manja dengan orang tua. Saya mah sudah 42 tahun saja masih turun di mobil. Mama! Atau teteh. Epi terjebak. Jika si ibu biar namun ke anak nama ngajleng atau teteh. Ustaz aku ingin balik sama suamiku yo ya, balik gue ya sederhana minta maaf ke orang tua mah cuman untuk awal tuh berat sehingga mah gue ngawapan mama karena ya karena tara mah doakan epi tekun di pentage kalau mah doakan beda kalau kitanya maksa eh epi mah yang didoakan ayeuna kan epi umur tuh apa daek epi mama mau isuk embung nya doakan atuh hayang naon abi ya, teh hayang kawin deui cuk cuk asal tong nyahun ani nepokna ya di YouTube kan banyak mete ani nyahun jadi gampang ada deketan orang tua mah Iji sering didatangi bawa kesukaannya apa. Kapan kita membawa hasil keringat, sikap terhebat, makanan terlejat, lalu menawarkan proposal yang sederhana. Mah, kali weh yang ngahuapan mamah. Bahwa kan mama ngahuapan aku sampai aku jadi hebat seperti ini bisa bekerja. Tapi ayah bonus tina hasil keringat aku, tabungan aku beli makanan terbaik untuk mama. Mama bahwa ke aku ngengengengengeng. Tayana ke mama mua mual ngengengengeng. So, guna cuman mengawal itu berat. Kunaon motor gigi hiji berat ngawalan mah. Tapi kalau udah biasa, kadang si mama kercicing tangkep kermasake. sakit. Cium bibina, mah maafkan aku ya Uh, biar teh mama teh ngadoakeun Epi, doa mama diijabah Malik teh. Geuna sia romantis jeung kolot mah, hayang naon wae ku Allah digampangkeun. Jadi pertanyaannya standar, saat gimana membongkar jarak kita dengan orang tua yang cenderung ada batasnya dibongkar. We datangi silaturahmian. Cuma kadang kersare si mama cium tarangna. Oh, untuk si bapak teh kangen banget si mama. Ayo orang tadi dicium. Ah, bapak mau bau belenok, peluk aja peluk aja Bapak. Ngeunas ah, ya, asa boga naon sok cobaan. Iya varian kulineri rohani nu jarang Kau mau pangmerikan sepatu. Kenapa? Surga di bawah telapak kaki ibu. Mama, Ebi mulai sepatu ke mama. Pakaikan langsung. Uh, sepatu can beres cirambai. Cobaan gratis atau udah murah. Kebahagiaan mah diciptakan. Terus peluk pinggangnya, usap kepalanya, cium keningnya perhatikan wajahnya um doakan Allah magfirli liwali walidayya umalkau saat itu juga kaciri getaran orang teh sampai dia membalas doa kita Rabbi habli minas solihin pernah nggak bermanja-manja sejauh itu dengan orang tua spiritual saya termahal ketika saya 40 tahun Tara ulang tahun saya mah. Ira saya minta video ke berudak videonya ucapan ulang tahun ke orang pret. Pernah makasih. Neng, ayah tidur di rumah si mama enon eh, ya ayah suatu mun curiga nyusul weh si murek ngilu nggak lah sok weh kangen weh kan mama datanglah ngeselat sholat make kena epi mama kangen ya mah mah epi menang tuh monok di dia da imah epi ge imah mama sok nyaran dek pencetan ku mama aduh meni panas kia ku cai terus naon epi kan dia, mah ngetuk dulu tapi boleh begadang yang mama sampai jam 12 lah ya ayo orang ngobrol tapi mama tahu muka kamu kena ya, siap uh, mama 40 tahun yang lalu 1976 bulan Januari mama melahirkan Epi tengah malam dan tanggal itu muncul hari ini dan Epi rek ulang tahun Epi yang sholat jeng mama karena dulu mama hampir melepas nyawa di malam itu melahirkan Epi sing Epi lepas nyawa malam itu Epi hayang sholat jeng mama sampai sejauh itu treng jam 12 wudhu bareng sholat ternyata Al-Fatihah yang paling nikmat kita baca ketika sholat ketika Al-Fatihah kita diaminkan oleh ibu kita yang melahirkan kita Wairil magdubi alaihim walantolin, si mama teh amin saya nggak kuat pengen nyelesain sholat saya saat itu. Ingin memeluk malaikat tak bersayap bernama ibu saya. Apa yang saya terima? Doa tulusnya. Nggak mungkin itu didapat kalau tanpa kedekatan. Maka pertanyaannya menginspirasi. Bagaimana membongkar skat kita jarak dengan orang tua kita. Datangi, peluk, bising jadi wajah terakhir. bet era tidak kolot sorangan. Ini yang menyebabkan skatnya itu apa? Biasanya ego punya Bo anakna bo inung ke karasan menges mauta kogor rententelan Harpun kuburan eh loba di taman makakambah lawan karya barudak macaayasin ke kuburan inumnas 2 jam maca yasin dusir ku ku penjaga kubura jangan awas jangan enu gaduh kuburan anak ternyata lain kuburan inungna Cikauh mikir si teker aya. nyawa kuburan batur dah hese dipisahkan anak tak ulah sampai aja dia ya sok ayo nata bising isukan si mama maut atau orang nuti hela naon sih nunggu idul fitri jeng hari ibu tuh usum ayo nawe inget mana telepon minimal untuk buka pusana ngomong kau orang ngomong we unggul yang minimal tetring lah rek ngawe asi mama gitu sok dipasilitasi ya jadi simpel sebenarnya ada lagi Subhanallah, inspirasi sekali. Siap, uh, kita kembali ke Ahwat. Ya. Malam ini di GBI ya, Bada Isa ya. Bagi yang dekat jaraknya ke GBI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, hmm, ada salah satu hadis yang mengatakan bahwa wanita yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk wanita yang baik juga. Tetapi eh, di majelis taklim saya banyak pertanyaan seperti ini dan saya sangat sulit untuk menjawabnya ketika di dalam rumah tangga hmm, salah satu pasangan sudah soleh terlebih dahulu, e, yaitu istrinya, maka kewajiban istrinya adalah mensolehkan suaminya. Tetapi proses itu sangatlah sulit karena e, memang koam itu kan seharusnya laki-laki. Bagaimana tips dari Ustadz untuk kita e, khususnya untuk ibu-ibu yang muda-muda yang mungkin tapaku fiddinnya kurang untuk lebih mensolehkan suaminya agar hidayah itu uh, tidak uh, persepsi eh, laki-laki uh, itu biasanya hidayah yang kayak gimana datangnya lirak contohnya Ustadz tetapi kalau tidak kita kejar mungkin itu tidak akan datang jadi saya minta tipsnya dari Ustadz bagaimana caranya mensolehkan suami kita supaya kita uh, menjadi uh, pasangan yang sakinah mawadah dan warahmah menuju surganya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu yakin para nabi soleh? tuh mantap jadi nabi G karena soleh walaupun Nabi tidak hanya Nabi Soleh, tapi semua Nabi Soleh. Ibu tahu Nabi Lut? Istrinya Soleh. Te. Ibu tahu Nabi Nuh? Anaknya Soleh. Te. Ibu tahu Asiyah istrinya Fir'aun? Suaminya Soleh. Te. As-solihun wa solihati kerira kerengke di surga. Justru eta ladang amal kasolehana teh maka wanita terbaik di antara empat wanita surga adalah Asiyah jadi ulah nungtut batur soleh si etate soleh teh supaya orang jadi sok kuma bukti nu soleh nu soleh mah ngadoakan ku kasolehan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. iya mah ngaku soleh salah buktina tingali doana ya Allah dia begitu mengujiku kalau dia baik untukku simpan dia di sisiku kalau dia tidak baik untukku simpan dia di sisimu kalau dipayahan tante ladang amal ibu kasurga surga kusabarna ibu ngurus salaki nunguji jika si ibu nu tadi akhirnya ingin kembali ya tak sing sabar sing soleh cekolot urang teh gampang yang soleh mah datangi RW RT datangi kelurahan ganti ngaran jadi soleh ayah nu diuji ku budak Ayah nu diujiku bapak Ayah nu diujiku pamanjikan ayah nu diujiku salaki ayah nu diujiku dulur cik urang tetap jadi diri urang teu deket jeung Allah tak eta soleh mah lain nguntut batur jadi soleh hidayah mah ti Allah terbukti Nuh diuji ku anak dan istrinya Lut demikian ibu karek diuji ku salaki jika gitu antep we doakan Ternyata Ustaz ulin wajeng awewe lain ngesedekahkan pusing mah Amun ibu paham bisa jadi ibu teh tidinya ladang kasurgana teh. Keharti agama mah. Maka ayat itu untuk nanti. Maka Al-Baqarah. Wabashiril ladina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama rujiku minha min samarati rizqan qal qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha wa fiha azwajun dengan fasilitas yang full facility surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan pasangan-pasangan yang mutasyabihat walahum fiha ajwaj bagi kalian tuh bukan suami yang sekarang di surga nanti mah walaupun kalau pengen ketemu dipertemukan tapi muasa laki nu ayeuna goreng ting tuh nu ayeuna mah jeung giung wae bu kuncian untuk kita mendapatkan fasilitas yang Allah janjikan. Walahum piha azwajum mutoharatu Lalu perawan mungkin laki mah fiha khalidun dan selamanya. Malah ada satu hadis satu laki-laki tujuh 70 bidadari. Mentak sing sabar. Mun menang jodoh ayeuna ayah Allah cepat aku masuk surga. <laughs> Amin di berena di ditu. Sengit parawan wae salus nak makhluk salaki pemajikan di dunia mah kayak wae lah bau tepuguh mah. Jadi bukan untuk sekarang bu. Atau berarti gitu ayat Allah salah. Dengan tak Nuh diujinaku istrina. Ya, ayat untuk nanti walahum fiha azwajun mutahhar. Ya. Ada lagi satu akhwat. Itu yang ini nih, ibu yang jilbabnya rasa goyobot. Nya warna naon eta pink. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lebat, mangga. Eh naha iya teh. Saha. ditunjuk si ibu mah tubuh karunya bunuh itu ibu mah minang teuing. Ya sok bae. Geus ngambek itu mah ese. Eh, Nanti Bu habis ini Bu. Kasihan salah nunjuk. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz e, eh, menyimak dari surat Al-Isra 79 wa minal laili fatahan bihi nafila talaka ayat asa ayam saka robuka makomam mahmuda ya. saat eh, kan dalam semalam itu tidak boleh ada dua witir ya nah saya bulan Ramadan suka kiamu Ramadan tuh tapi jam 3 sudah mau sholat lagi mau bermanja-manjaan dengan Allah sholat apa satu yang itu Kuma bu, ibu teh ngeswit eh, taraweh ongko. Ya, tapi jam tiga teh bangun lagi, ingin sholat lagi. Kan tidak ada, tidak boleh ada dua witir. Uh, Sholat apa tuh? Ya sholat hayang berarti. kan ibu teh ngesolat. Tuh terus ibu teh hurang jam tilu, terus hayang sholat, terus sholat lagi. Sholat apakah itu? Ya, ya sholat hayang. Ya sholat naon daya tuh Ustad. Ya sholat hayang. Nah, Nah ibu bet hayang tuh. Kan eh, sakali deh gerak. Urang mangges ditanya disalahkan deh kan ibu teh nggak tahajud nggak ya. taraweh jam tilu rek sahur hayang sholat hmm. ibu sholat di seberapa rakaat dua sholat bisa jadi syukurul wudu. Hmm, Itu Ustaz, kan yang sholatnya siapa ibu saya kenapa ibu bingung dengan sholat ibu sendiri ya bukan nanya sholat apa lagi gitu yang ada Selawitir beres mah sholat syukrul wudhu. Kalau cowok sholat tahiyatul masjid. Oh gitu? Nggak ada sholat yang lain. Nggak ada lagi sholat mutlak. Gitu Lawit roni filailatil sholat mutlak teh sholat syukrul wudhu. Oh gitu. Gitu. Oh. ibu mah sholat hayang hayang sholat nih ya sholat we. sholat naon eta ya sholat hayang <laughs> ya. Jika ya, kur di Mekah makan ini contoh kur di Mekah mah wuh witir benang rawati benang tuh masjid benang syukru wudhu benang nah oh bisa benang kabe mungpang mungpeng berarti sholat sunat mungpang mungpeng Kan si ibu eta teh asa dosa. Atuh nuhun usatnya abdi di pasian waktu sudah usat tarawai. kenyang Nyang bikan bikan siap, siap. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Ustadz, saya mau tanya, jika kita punya masa lalu yang tidak baik, terus apa perlu kita ceritakan masa lalu itu kepada calon suami kita, calon pasangan kita? Udah itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh dongeng jawabnya ke dongeng. Ustaz pertanyaannya sederhana. Ketika kita punya masa lalu yang tidak baik, apa perlu kita berterus terang tentang masa lalu kita kepada calon pasangan kita, suami atau istri kita. Apakah itu baik? Tambah tidak baik. Dongeng ke. Sok jujur. Rumah tangga nges lila, nunges rumah tangga kamu ya nuncan. Sini nih jeng si Aki ngobrol. Nih itu umur nges sekolotnya. Aki teh sieun maut isu. Aki teh sa, mun ini eueuh teh sok nyieun dosa atau mun aki ulin kalau teh sok nyieun dosa. Naon dosa aki teh? Ben ini tuh ngameknya dengan sekolah banyak pas cewek ya, nyasok we. Dosa akita sok jina. Naon buktina aki sok jina. Aki teh mentah hampura teh ayah buktina. Setiap aki jina aki sok nyimpen muncang di nukeler. Sabara kali itu we kunini. Muncang nah teh ada 8 berarti 8 kali. sinini teh sugan ngamek. Nah ini tengah ngamek bager. Nyamun aki salah dan ini gak jelema salah. Nih ge mineng nyen maksiat. Naon buktina? Setiap kali nini nyen maksiat sok ngeleran kacang hejo. Ternyata luwih loba sakeler. <laughs> Iya. yeah. Allah tenges nutupan aurat urang malah sok ngadoa kalau Allah masur aurat wa amin rauat Ya Allah tutupan aurat abi Nges nu ditutupan ku Allah Maka cinta itu menerima apa adanya Lain ada apanya jeung adanya apa Nges tong sok dibuka-buka sok jujur kayak jadi ilfil. Nges sakanya humane. Matak kamu mencintai aku apa adanya. Jangan ada apanya mengungkit masa lalu tidak menyelesaikan masalah. Jangan naon untungnya tuh deh. Nges saya ceritanya ke depan. Nu lalu mah kubur hidup-hidup. Teteh pengen tahu masa depan teteh seperti apa? Tok berem ke lu detik. Buka pan nah, apa yang pertama dilihat itulah masa depan Anda. Nges wenung nges mah. Ya. Bermanja-manjalah dengan Allah. Allah punya masa depan, maka mun salat tingali tempat sujud, tingali mah tempat balik, reka mana gaya menang teh salat tingali ka tukang. Eh, tong ngobrol wae. Ya, eueuh kan? dina salat jawabanna kabeh maka bermanja dengan Allah itu wasta'inu wasola wassalah innaha lakabiratun ila alal berat bermanja dengan Allah itu ngangkat lengan nawe berat keciri nu masalahna berat tina takbirna we ningali jelema masalahna berat mah nu masalahna hampang mah Allahu akbar tapi meninggali makmum masalahnya berat Allah berat ngangkat lengan wae berat aslina tak berat salat lakabiratun illa alal khasiin Siapa mereka yang husuk? Kesimpulannya, alladzina yadhununa annahum mulaqu rabbihim. Mereka yang husu adalah yang merasa dengan sholatnya itu meeting yang Allah sedang berhadapan dengan Allah nggak ada hal untuk yang lain bermanja-manja dengan Allah ila alal khasiin alladzina yadhununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun semua akan pulang kepada Allah ingin masalahnya diselesaikan bermanja-manjalah dengan Allah Doana nu mana tuh Ustaz? Hasbi Allah annahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil adim. Atau nu paling simpel lah, hasbunallah wa ni'mal ni'mal maula wa ni'man Allahumma tak wala kagening harapan Rabbi srohli sodri wa yasirli. wahlul uqdatan milisani yafkahu. Nu paling indah bermanja-manja dengan Allah mana tadi. Ya Allah, peluk aku. Ya Allah, aku ingin bermanja-manja denganmu. Ya Allah, izinkan aku dipelukmu. Ya Allah, aku merindukanmu. Ya Allah, ajaibkan. Mulai malam ini. Bagi yang ingin mendapatkan cinta makhluk, dapatkan cinta Allah dulu. Nanti Allah cintakan cinta-cinta itu kepada kita. Karena kita sudah mendapatkan cintanya. Setuju? Berniat ya, nanti malam kiamulail ya sok niatan 30 hari jangan putus nanti ngariung deh beda cerita Ustaz aku mah nggak pengen nanya mau cerita tentang tema bermanja dengan Allah ternyata faktanya benar saya pengen pertemuan berikutnya kasusnya seperti itu benar naon saya sudah kembali damai dengan yang Allah ya nges ya berarti nges ikhlas kan ya sudah bu ya sok doakan sing runtut raut seuyunannya tapi kalau pakai rok itu tong pasewai ya naon ayo curhat di nyangke diantar di pangomongkenya kan kudu narima nu itu si teteh nanya ulah silih cakar ya. so ah nggak doa hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir tafsirna dina lagu maherjen bermanja dengan Allah ketika Kau tak sanggup melangkah hilang arah tanpa dalam kesendirian. Oh, deing kewe lah. Kulu kali ada astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.